بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطك المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah minna wa minkum wa ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para guru yang sama kita cintai dan semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Alhamdulillah pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka pengajian rutin bulanan lembaga dakwah Front Pembela Islam yang setiap malam Ahad jam 4 keliling dari satu tempat ke tempat lainnya baik di Jakarta maupun di luar Jakarta kita doakan mudah-mudahan segenap pengurus lembaga dakwah FPI termasuk Ustadz Irfan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah diberikan kekuatan dalam setiap gerakan perjuangannya dan diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini kumpul bersama kita para pimpinan pusat Front Pembela Islam hadir di sini Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam dan hadir juga bersama kita di sebelah beliau Kiai Haji Ja'far Siddiq yaitu Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam dan di sebelah saya ada Kiai Haji Zainuddin Ali beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam bidang dakwah kemudian masih ada yaitu bersama kita di sini Al Habib Ahmad Fikri Bafaraj Beliau adalah Ketua Lembaga Dakwah FPI Pusat dan juga ada bersama kita yaitu Al-Habib Muhsin bin Zaid al selaku Imam Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam DKI Jakarta. Saya tidak sebutkan lagi yang lainnya, cukup banyak kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin. ya rabbal alamin. Tadi kita sudah sama mendengarkan tausiah panjang lebar penuh dengan manfaat dan hikmah yang disampaikan oleh Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Saifuddin Amsir mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan akan menjadi manfaat untuk kita semua dan juga menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hibail kiram pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengingatkan diri saya dan segenap jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah bahwa agama Islam yang kita miliki yang dengan izin Allah kita menjadi umat Islam adalah suatu agama yang sempurna tidak kurang suatu apapun Allah nyatakan dalam firman-Nya faqala ta'ala al yauma akmaltu lakum dinakum jadi Allah yang telah menyatakan dalam Al-Quran kepada Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Al-Yawma Hari ini Akmaltu lakum dinakum Telah aku sempurnakan bagi kamu sekalian kata Allah Agamamu Nah jadi sepakat para ulama Saudara sejak dulu sampai sekarang bahwa Islam adalah agama yang sempurna karena telah disempurnakan oleh Allah yang maha sempurna. Oleh karenanya tidak boleh ada penambahan dalam ajaran Islam, tidak boleh ada pengurangan dalam ajaran Islam dan tidak boleh ada pengubahan dalam ajaran Islam. Artinya ajaran Islam ini jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi dan jangan coba diubah-ubah. Ini yang perlu kita ketahui karenanya menjadi prinsip ahlus sunnah wal jamaah dalam perkara apapun masalah apapun yang berkaitan dengan agama wajib memiliki dalil syar'i yang bisa dipertanggungjawabkan karena itu kita ingin berikan peringatan kepada kelompok-kelompok di luar ahlus sunnah wal jamaah Jangan seenaknya menyebar fitnah Jangan seenaknya menuduh dan memfitnah ahlus sunnah wal jamaah Sebagai pelaku-pelaku bid'ah Sebagai pelaku-pelaku perbuatan yang tidak ada dalam ajaran Islam Saya ingatkan bahwa seluruh amalia ahlus sunnah wal jamaah apapun yang mereka lakukan dari dulu sampai sekarang tidak ada satu pun yang tidak punya dalil Mereka memperingati maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj Nabi, mereka punya dalil. Mereka melakukan tawassulan, mereka melakukan tabarukan mereka punya dalil. Mereka melakukan marhabanan, mereka melakukan talkinan, mereka punya dalil. Fitnah. Kalau ada yang mengatakan aku sunnah wal jamaah sebagai pelaku bid'ah melakukan suatu amaliyah tanpa dalil. Jadi kalau ada yang menyatakan begitu, dia tidak kenal aku sunnah wal jamaah, dia tidak paham tentang ahlu sunnah wal jamaah bukan ahlu sunnah yang tidak punya dalil tapi dia yang ngajinya belum sampai dan tidak tahu dalilnya nah, maka itu sebagai masyarakat aswaja nah, saya ingatkan semua yang hadir di sini yaitu mantapkan diri kita di atas rel jalan ahlu sunnah wal jamaah insya Allah Nah, saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki lima karakter khas di dalam memahami Islam, saudara. Yang pertama adalah insaf, netral. Yang kedua adalah etidal, adil. Yang ketiga adalah tawasud, pertengahan. Yang keempat adalah tawazun, keseimbangan. Dan yang kelima adalah tasamuh, toleransi. Arti yang dimaksud dalam toleransi di sini ahlus sunnah wal jamaah sesama umat Islam apapun madhabnya tidak mudah untuk mengkafirkan sesama muslim saudara itu ciri khas ahlus sunnah wal jamaah jadi kalau anda temukan siapapun yang gampang ngafir-ngafirin sesama muslim saudara ketahuilah yang bersangkutan bukan ahlus sunnah wow jamaah kira-kira jelas tidak paham semua paham jadi ahlus sunnah gak gampang ngafirin orang saudara walaupun dengan madhab-madhab di luar ahlus sunnah wal jamaah walaupun kita melihat mereka ini telah tersesat jalan salah jalan salah pendapat tapi tetap dalam urusan kafir mengkafirkan aku sunnah sangat menjaga batasan tersebut saudara nah, karena itu sekali lagi jaga baik-baik lima ciri ahlu sunnah wal jamaah yang tadi saya sebutkan saudara jangan dilanggar karena kalau kita langgar kita akan keluar dari karakter ahlu sunnah wal jamaah mudah-mudahan Allah menguatkan iman Islam kita dan kita tetap diberikan oleh Allah kekuatan untuk tetap berdiri di atas jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Saudara, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ada kelompok yang ifrat, ada kelompok yang tafrid di dalam memahami ajaran Islam. Apa itu ifrat? Ifrat itu suka melebih-lebihkan ajaran Islam, saudara suka menambah-nambah. Akhirnya pemahamannya tentang Islam kelewat batas sudah. Kebalikannya, ada kelompok tafrid. Apa itu kelompok tafrid? Kelompok yang suka ngurang ngurangi ajaran Islam, sudah. Loh, karena kelewat batas di dalam mengurangi ajaran Islam, akhirnya menjadi penistaan dan pelecehan terhadap ajaran Islam. Ini dua kelompok sangat berbahaya. Hati-hati, ada ifrat, ada tafri. Ahlus sunnah ada di tengah. Tidak ifrat, tidak tafri. Ahlus sunnah ada di tengah. Min ahli tawassud, min ahli tawasud, min ahli iktidak, min ahli insaf, min ahli tasamuh. Itulah ahlus sunnah wal Saya akan berikan contoh sudah. Kelompok ifrat dan kelompok tafri. Mau tahu tidak? Ah. Mau tahu tidak? Ah. Cuma udah jam 12 ini. Lanjut. Nah, udah terus. Terus. Sampai pagi. Ya. Ente sampai pagi anda pulang. Bukan rumah ente dekat, rumahnya jauh. Anda punya rumah di Mega Megamendung, di gunung, lewat hutan lindung. Saudara, ada yang nanya orang Menteng, Habib kenapa pindah dari Jakarta? Ya saya jawab, habis bagaimana Jakarta bawa babi? kok bawa babi, Beb? Lah kan gubernur lu betul babi. Betul. Betul. Makanya nggak usah lah ada kiai-kiai mau ceramah depan saya pakai mau bela-bela kutil babi, kiai babi. Ada kiai-kiai yang coba-coba saudara mendukung kutil babi, bela kutil babi, mengajak masyarakat untuk mengikuti babi itu namanya kiai amin jawab yang keempat kiai amin lupa nah, jadi jangan salahin saya kalau saya pindah nggak kuat bawa babi mudah-mudahan Jakarta besok saudara bisa menjadi Jakarta bersyariah amin amin amin, amin. amin. Besok tahun 2017 saat pilkada jangan ada umat Islam pilih gubernur Amin. yang kafir. Betul? Betul. Siap menangkan calon gubernur muslim? Siap. Siap rebut Jakarta? Siap. Betul? Buka Bukan percaya dulu. Kalau kurama betul-betul eh besok yang menang betul. babi lagi kadang-kadang orang kampung ini saudara susah diajarinnya langsung ngaji semangat besok dikasih amplop air lagi eh, ada orang yang jawab masyarakat Habib jangan salahin orang awam dong kiai aja doyan amplop nah, ada kiai dikasih amplop baru diajak ke Beijing langsung puji-puji Ahok jadi jangan kaget anak kalau kiai ngajak kelasnya begitu apalagi umatnya saudara betul betul, betul? tapi mudah-mudahan orang main kuat semua amin. Amin. Wah, aminnya nggak serius kok. Ayo dari ujung ke ujung. Amin. Amin. Ya Rabbal. Jadi serius nih, siap menangkan jalan gubernur muslim. Siap. Ayo, gue mau angkat sumpah dulu. Siap gak lo? Siap disumpah. Siap ambil janji. Ayo semuanya sama-sama ikuti saya demi Allah. Demi Allah. Takbir. Allah Akbar. Lu udah gua angkat sumpah. Lu langgar mati langsung. Awas, jangan coba-coba dilanggar. Siap? B. B. Kecil babi masuk menteng usir bu ya. ulekin cabai bu. ulekin aja cabai, masukin tuh cabai di mangkok, campur sama air, siram mungkin daripada bau babi kampung kita berani gak berani berani gak berani. lu depan HP Pak berani berani banget Allah kau, gua ditangkap lu pada lari penting lari doang udah lari ngumpet di bawah puun alhamdulillah ya Allah wa untung HP doang yang ditangkap ya udah siap lanjut lanjut mau tahu ifrat dan tafrit betul baik sudah Contoh ifrat yaitu kelompok radikal. Sedangkan contoh tafri yaitu kelompok liberal. Ada radikal, ada liberal. Nah, bagaimana kita bisa tahu radikal itu ifrat, liberal itu tafrid, radikal itu melakukan ifrat sehingga disebut mufrid, Sedangkan liberal itu tafrid sehingga disebut mufarrid. Nah, bagaimana bisa kita tahu? Mari kita lihat sudah Bagaimana cara mereka memahami Islam? Salah satu contoh, saya tanya dulu semua yang ada di sini. Ada mic yang lain, ini putus seluruh. Ya? Ada mic yang lain. Baik ya ikhwan. Saya mau tanya dulu, di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ayat yang bicara tentang jihad. Betul? Betul. Jawab yang keempat, betul? Betul. Dalam hadis Nabi juga banyak hadis yang bicara tentang jihad. Betul? Betul? Betul sehingga tidak diragukan lagi kalau jihad itu adalah bagian daripada ajaran Islam. Betul? Betul? Yakin? Percaya? Ya. Beriman? Takbir? Sekarang mari kita lihat sudah. Kita ambil salah satu ayat saja sebagai contoh. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah dan dalam surat At-Tahrim. Sudah di mana Allah menyatakan faqala ta'ala ya ayuhan Nabi, jahidil kuffara wal munafiqin waghlud alaihim sadaqallahul azim jadi Allah menyatakan dalam Al-Qur'an kepada Nabi wahai Nabi jahidil kufar wal munafiqin perangilah olehmu orang-orang kafir dan orang-orang munafik waghlud alaihim dan kerasilah mereka. Jadi Allah memerintahkan Nabi juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memerangi orang kafir dan orang munafik dengan keras. Allah yang suruh perangi mereka, kerasi mereka. Saya mau tanya, ini siapa yang berfirman? Allah. Jawab yang kompak, siapa yang berfirman? Siapa yang berfirman? Allah. Percaya tidak kepada Allah? Percaya tidak kepada Allah? Beriman tidak kepada Allah? Siap jalankan firman Allah? Takbir. Sekarang mari kita lihat saudara, bagaimana cara orang radikal memahami ayat ini dan bagaimana pula cara orang liberal memahami ayat ini. Sudah. Kata orang radikal, nah ini orang radikal dulu sudah Apa mereka bilang tuh lihat Allah yang perintahkan kita untuk memerangi dengan keras orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Oleh karenanya semua orang kafir, semua orang munafik kata mereka saudara, jangan dikasih hati, jangan dikasih muka manis, hajar mereka, habisi mereka, bunuh mereka, perangi mereka. Allah yang suruh dengan keras ambil harta mereka, bunuh orangnya, Luar biasa, saudara. Saya mau tanya, saudara. Kira-kira kalau umat Islam di Indonesia semuanya ikut paham ini, ini negara tak jauh tidak? Kacau. jauh tidak? Kacau. Jadi setiap orang kafir tanpa pandang bulu yang mana saja ketemu di mana saja hartanya halal untuk dirampas orangnya halal untuk dibunuh jadi kalau di Indonesia banyak orang-orang Cina kafir yang punya perusahaan, yang punya perhotelan, yang punya pabrik-pabrik, yang punya kekayaan, yang punya toko emas. Apa kata mereka? Bunuh aja Cina-nya, rampok toko emasnya, bakar pabriknya, cara harta bendanya, halalan toyiban. Kita bunuh dia, dapat hartanya sebagai pantasan perang, dan kita dapat pahala masuk surga Allah luar biasa. Saya mau tanya sekali lagi, kalau semua anak-anak muda Indonesia punya paham semacam ini, kira-kira negara kacau tidak? Kacau. Jawab yang jujur dari hati nurani, kacau tidak? Kacau, kacau tidak? Kacau. Ini yang disebut paham radikal, sudah. Jadi jangan kalau sebut radikal, oh kalau laskar FPI lagi turun mecahin botol minuman keras radikal, Pak lalu bomenyan. Tegas sama radikal beda, saudara. Tapi tegas yang berlebihan jadi radikal. Tegas yang tidak punya aturan akan jadi radi radikal, saudara. Tapi kalau tegas dengan aturan, tegas sesuai aturan, itu bukan radikalisme, saudara. Nah, jadi kita perlu luruskan. Jadi kalau ibu, bapak mau tahu radikal, itu paham radikal, saudara. Dan artinya ini di Jakarta ini ada pengajian-pengajian sempalan yang ngajarin begitu, saudara. Ada, bukan tidak, saudara diajarkan, di doktrin anak-anak muda kita. Mereka doktrin itu orang kafir semuanya. Itu musuh Allah, itu semuanya jahat. bajingan. Jangan dikasih hati, bunuh saja. Jadi hati-hati saudara. Baik, bagaimana untuk menjawab ini? Saya mau tanya semua yang ada di sini. Ini jawabannya saudara. Saya mau tanya semua yang ada di sini, sepanjang Anda semua mempelajari sejarah hidup Nabi, yang saya mau tanyakan adalah apakah di zaman Nabi semua orang kafir dibunuh sama Nabi? Ya. Jawab yang keempat, apa semua orang kafir dibunuh sama Nabi? Ya. Apa semua orang kafir dibunuh sama Nabi? Ya. Ada tidak orang kafir yang tidak dibunuh oleh Nabi? Ya. Ada tidak? Banyak saudara. Ada orang kafir sudah bahkan yang sakit dibesuk oleh Nabi. Ada orang kafir yang miskin melarat, saudara dibantu oleh Nabi. Ada orang kafir yang tertarimi, saudara minta pertolongan, ditolong oleh Nabi, saudara. Siapa bilang semua orang kafir dibunuh oleh Nabi? Betul? Betul? Nah jadi jangan sembarangan menafsirkan Al-Qur'an. Al-Qur'an menafsirkan Al-Quran itu nggak cukup dengan modal paham bahasa Arab. Yang paham bahasa Arab aja nggak boleh sembarangan menafsirkan Al-Quran, apalagi yang nggak ngerti bahasa Arab. Ini udah nggak ngerti bahasa Arab, makanya terjemahan, sudah jadi ahli tafsir. ya, ayo lebih. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Cukup modal bahasa Arab, saudara, belum cukup buat tafsirin Al-Quran. Orang untuk menafsirkan Al-Quran saudara, di samping dia memahami bahasa Arab, dia mesti tahu kasih mansuh, dia mesti tahu asbabun nuzul, dia mesti tahu kaidah-kaidah usul, dia mesti tahu kaidah-kaidah tinggi, apalagi ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum Islam saudara. Nggak boleh sembarangan orang menafsirkan Al-Quran kalau dia bukan ahlinya. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Nah diantaranya siapa ingin menafsirkan Al-Quran saudara Salah satunya adalah lihat dulu ayat Quran yang lain. Karena ada tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Jangan hanya lihat ayat jihad, tapi menutup mata dari ayat rahmat, saudara. Saya tanya dalam Al-Quran, banyak tidak ayat rahmat? Banyak. Banyak tidak ayat rahmat? Banyak. Banyak tidak ayat rahmat? Ya. Banyak jadi kalau menafsirkan ayat jihad, tengok juga ayat rahmatnya saudara. Supaya apa? Terjadi tawazun. Dan kau jelaskan, hei Muhammad kepada umat manusia ini tentang apa yang diturunkan kepada mereka. Allah turunkan kepada mereka Al-Quran, tugas Nabi, jelaskan isi kandungan Al-Quran saudara. Nah, di dalam menjelaskan isi kandungan Al-Quran, terkadang Nabi menggunakan perkataan, terkadang menggunakan sikap dan perbuatan, terkadang juga menggunakan keputusan, apapun yang dilakukan oleh Nabi dari perbuatannya, perkataannya, keputusannya, sikapnya itu merupakan penjelasan daripada isi kandungan Al-Qur'anul Kira-kira jelas tidak? Jelas. Nah, maka itu setelah kita lihat banyak ayat rahmat dalam Al-Quran. Setelah kita lihat betapa Nabi ternyata tidak semua orang kafir dibunuh dan diperangi oleh Nabi. Dari situ ahlu sunnah memahami. Kalau begitu bagaimana dengan ayat tadi? ya Allah katakan ya ayuhan nabi wahai nabi dari jahidil kuffar wal munafiqin. Perangilah olehmu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wadlud alaikim. kasih mereka Ya, Allah suruh kita betul. Allah wajibkan kita betul memerangi orang kafir dan munafik. Allah suruh kita keras kepada mereka betul. Tapi kafir yang mana? Munafik yang mana? Kafir yang mengganggu Islam, kafir yang merusak Islam, kafir yang menyerang Islam, kafir yang membunuh umat Islam. Ya, perangi mereka dengan keras sudah. Siap melawan orang-orang kafir harbi. Takbir kafir harbi, saudara. Orang kafir yang wajib kita perang, perangi. Adapun orang kafir yang tidak memerangi kita, yang santun kepada kita, ramah terhadap kita, saudara. Dia tidak mengganggu umat Islam, dia menjadi warga yang baik. Ini kafir zimmi. Enggak boleh diganggu. Bahkan Nabi bersabda dalam satu hadisnya, apa kata Nabi? Man ada dimian, fa ana qasmuhu qasamtuhu yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengganggu seorang kafir dimi, orang kafir yang mengganggu um, yang tidak mengganggu umat Islam, coba-coba diganggu dia oleh kita saudara, apa kata Nabi? Fa ana Aku akan jadi musuh dia. Qasamtuhu yaumil qiyamah. Aku musuhkan, aku perkarakan nanti dia di hari kiamat. Masya Allah. Ajar agama mana punya toleransi sehebat ini, saudara? Ini yang udah cuma Islam. Di luar Islam tidak ada ajaran toleransi macam ini, saudara. Bayangkan Nabi ngancam umatnya sendiri. Hei umat Islam, coba-coba kau ganggu kafir TV, Maka itu saya tanya saudara, ajaran Islam indah tidak? Indah. Bagus tidak? Bagus. Kalau begitu paham aswaja, bagus tidak? Bagus. Selamat tidak? Siap ikut aswaja? Siap. Takbir. Sallu ala nabi. Jadi jangan seenaknya sembarangan memahami Al-Quran, saudara. Bill man bunuh, man bunuh, man bunuh, saudara. Jangan, jangan. Islam ini saudara agama perdamaian, agama kenyamanan, agama ketenangan. Tidak boleh kita mengangkat senjata kecuali hanya untuk membela diri, membela akidah, membela agama. Manakala kita diganggu, diserang oleh musuh. Betul? Betul. Saya mau tanya semua di sini, siap bela Allah, ya. siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela Islam. Takbir. Nah, kalau begitu saya tanya, jujur jawab, paham radikal bahaya tidak? Bahaya. Jawab yang kompak, paham radikal bahaya tidak? Bahaya. Kalau begitu terima atau tolak? Bahaya. Biarkan atau lawan? Takbir. Termasuk paham radikal yang suka ngafir-ngafirin sesama muslim, saudara. Itu radikal. Sesama muslim dia kafir-kafirin. Hanya karena hanya berbeda masalah suruh. Berbeda soal kunut, berbeda soal maulid, berbeda soal tahlil, soal talqin, tabarruk, tawassul. Saudara, enaknya dia sesat-sesatkan orang, dia kafir-kafirkan orang, saudara. Orang memperingati maulid, wah ini bid'ah, musyrik, sesat, masuk neraka. Kayak dia yang punya surga, saudara. Kita semua nggak boleh masuk ke sana, pelit banget orang. Saya mau tanya, model begini ada tidak? Ada tidak? Nah, ini bahaya, saudara. Hari ini dia kafirkan kita, besok dia halalkan darah kita. Hari ini dia kafirkan kita, besok dia halalkan harta kita untuk dirampas olehnya, saudara. Hati-hati, hati-hati, saudara. Maka itu paham semacam ini tidak boleh dibiarkan, nggak boleh sampai merajalela. Betul? Siap lawan paham radikal. Karena saya mau tanya di sekitar kita kadang-kadang urusan maulid, urusan tawasul, tabarruk, urusan ziarah kubur yang suka ngafir-ngafirin sesama muslim ada tidak? Nah. Jawab yang ada tidak? Nah. Ada tidak? Nah. Enaknya saudara, dia kafir-kafirin kita tanya, ente kenapa begitu? Apa dijawab? Habis bagaimana? Dia nambah-nambah ajaran Islam. Dia melakukan bid'ah dalam agama, Nabi udah bilang dia sesat, masuk neraka, Oh, jadi menurut Anda mereka itu ahli bid'ah. Iya, ahli bid'ah. Kita gitu tanya, menurut ente ini bid'ah itu apa? Itu jawab bid'ah itu yang nggak ada di zaman Nabi. Nggak boleh kita kerjain. Nah kita gitu tanya, mungkin lu zaman Nabi ada nggak? Kalau punya mungkin zaman Nabi nggak ada. Berarti mungkin lu muka bid'ah dan monyong. Betul. Berarti kalau muka ada adalah muke dolalah nah, benar naudzubillah men ngom uh. pengen keruak aja saudara ada gak yang begitu banyak udahlah anda nggak mau maulid nggak apa-apa itu hak anda kita hargai pendapat anda tidak mau ziarah kubur anda tidak mau tabarruk anda tidak mau tawasul karena menurut anda semua itu tidak diajarkan oleh Nabi silakan kita hormati anda punya pendapat tapi kami melakukan tawasul, kami melakukan tabarruk, kami melakukan talqinan, kami melakukan marhabalan, kami merayakan daripada peringatan maulid, kami juga punya dalil. Jangan seenaknya iya. kami ziarah kubur ada dalilnya. Bukan seenaknya Anda menganggap kami kalau ziarah kubur dianggap lembah kuburan, para lu bau menyan. Sama makanya di sini nih semua nih, suka ziarah kubur orang tua tidak? Ah. Suka tidak? Ziarah kubur para ulama sudah tidak? Ziarah ah. kubur para aulia sudah tidak? Saya mau tanya kalau Anda ziarah kubur, Anda nyembah kuburan enggak? Ah. Ada nyembah kuburan enggak? Ada nyembah kuburan enggak? Ah. Lah kok enak-enaknya kalau meradika mengatakan kita nyembah kuburan? Ya, mulut lu bodengkol. Lu nggak mau ziarah kubur, ya nggak usah. Gue mau ziarah kubur, gue punya dalil. Saudara ada hadis dari Nabi, saling menghormati, menghargai, jangan saling menyesatkan apalagi saling mengkafirkan. Betul? Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Jadi saya tanya sekali lagi, radikal bahaya tidak? Bahaya tidak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Siapkan yang radikal. Takbir. Yang kedua, apa yang kedua? liberal. Liberal. Nah, liberal tahun besok aja ya. Anggap aja nama episode pertama. Episode kedua liberal tahun depan, tahun depan. Setuju gak? Setuju gak? Tega banget lu. Gue dateng jauh-jauh nanya setuju gak? Allah. Masya Allah. Baik, mau tahu liberal? Bagaimana cara memahami Islam? Baik, mari kita lihat sudah. Orang-orang liberal mengatakan Saudara, ayat seperti tadi itu ayat jihad. Itu ayat provokatif. Itu ayat yang memprovokasi umat Islam supaya membunuh orang di luar Islam. Itu ayat diskriminatif. Itu ayat bahaya. Itu ayat teroris. Itu ayat intoleransi. Itu ayat sudah kadaluarsa. Itu ayat sudah tidak relevan Ayat semacam itu mesti dianulir, dihapus dari Al-Quran. Biar Al-Quran itu selalu up to date. Coba lihat sudah. Dia mau kurang-kurangi ajaran Islam. Dia merasa dirinya lebih pintar dari Allah sudah. Al-Quran mau diupdate lagi sudah. Kacau tidak? Kacau. Saya tanya nih pemikiran-pemikiran radikal eh, liberal semacam ini kacau tidak? Kacau. Sesat tidak? Menyimpang tidak? terima atau tolak siapkan atau lawan ngawur dia memahami ajaran Islam Nggak ada ayat Al-Quran yang mendorong kita jadi teroris. Nggak ada ayat Al-Quran yang menyuruh kita membunuh orang yang tidak bersalah. Nggak ada, saudara. Tidak ada satu hadis Nabi pun yang mengajarkan kepada kita radikalisme, ekstremisme. Nggak ada, saudara. Islam mengajarkan ketegasan. Dan itu pun ada aturannya, saudara. Jangan seenaknya mengatakan ini ayat teroris, ini ayat provokatif, ini ayat intoleransi. Kurang ajar saudara, itu penghinaan kepada Islam, itu penistaan kepada Islam. Jadi kalau radikal tadi berlebih-lebihan dalam memahami Islam sampai kelewat batas, liberal kebalikannya mengurang-urangi ajaran Islam sampai akhirnya mereka menistakan dan melecehkan Islam, saudara. Nah gitu saya tanya, kalau gitu radikal dan liberal sama bahaya tidak? Biarkan atau lawan? Siap lawan radikal? Siap lawan liberal? Takbir! Alhamdulillah. Nah baik saudara. Sekarang saudara muncul persoalan. Begitu terjadi bom Sarina. Di mana Sarina? amrin amrin Di mana nih? Amrin. Lu tahu gak? Sebelah Bogor. Jauh benar Begitu ada bom Sarina Tamrin, saudara, dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok liberal. Liberal langsung mendorong pemerintah Republik Indonesia. Hei Bapak Presiden, hei Bapak-Bapak Menteri di bidang keamanan, tuh lihat Islam-Islam radikal. Tuh lihat, tuh Islam-Islam radikal Kenapa ada umat Islam yang seperti itu? Lekom, nembak polisi, membunuh sembarangan di jalan. Ini gara-gara ayat-ayat jihad. Ini gara-gara diprovokasi. Maka itu kami usulkan supaya ayat jihad jangan diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia. dan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tidak boleh ada pembahasan ayat jihad. Luar biasa. Enggak sampai di situ. Kenapa nih ada anak muda yang keras begini radikal, main lebong main lebunuh? Ini gara-gara banyak tabrak akbar, ini gara-gara penceramahnya pada keras-keras. Maka itu diusulkan supaya ada revisi undang-undang terorisme nah, supaya dimasukkan pasal yang baru yaitu pasal larangan ceramah provokatif. Mereka sampaikan dan disambut oleh istana saudara. Bukan tidak disambut, sampai istana merevisi dan mengusulkan kepada DPR RI saat ini saudara eh kalau rancangan undang-undang revisi ini saudara dibiarkan besok saudara kiai yang mana saja ustadz yang mana saja kalau berceramah di depan umat dianggap provokasi dianggap keras dianggap menyinggung pemerintah dianggap mengganggu keamanan mereka boleh ditangkap di atas mimbar dibubarkan itu acara saudara kurang ajar Insya Allah mumpung nasi belum jadi bubur segala sesuatunya belum terlanjur saudara nggak boleh kata ayat diam nggak boleh kiai diam hei pemerintah jangan seenak-enaknya bikin undang-undang yang mempersulit dakwah dan mempersulit umat Islam betul takbir enaknya nyalain drama provokatif saudara unggah gara-gara ceramah provokatif. Ceramah yang provokatif itu yang bagaimana? Definisinya mesti jelas, saudara. Sama banyak anak hadir sini. Emang ada kiai di atas ini lagi maulid. Saudara-saudara, nanti bubar maulid, bunuh polisi. Saya tanya, ada gak yang begitu? Ada. gak yang begitu? Saudara-saudara, nanti bubar maulid, pasang bom. Kita bom Salina. Ada tidak? Ada. Ada tidak? Kalau ada, kiai gendang. Eh saudara, jalankan kiai, teroris yang asli pun saudara mustahil bicara di depan publik ingin membunuh dan ingin ngebom saudara. Mustahil. Kalau mereka mau ngebom, mereka mau ngebunuh, mereka rapat diam-diam, betul? Emang ada rapat di atas mimbar begini? Bagaimana besok cara bawa bom ke sana? Nah, silakan dari pojok sana usulkan. Saya pimpin rapatnya. Jadi berapa polisi mau yang dibunuh? Memang ada rapat begitu, sudah? Goblok! Kira-kira jelas tidak? Mustahil ada ceramah provokatif macam itu. Jadi kalau ditulis ceramah provokatif, hati-hati. Provokatif ini bisa ditafsirkan seenaknya, saudara. Nanti kayak Haji Zainuddin Ali ceramah provokatif, nah, Emang emang eh, gue pernah ditangkap. Tiga isobri kirama dianggap provokasi ditangkap sudah. Saya tanya kacau tidak? Kacau. Kacau tidak? Kacau. Nah baik untuk menjawab ini saudara, saya mau ajak semua yang ada di sini. Saya akan membawakan fakta-fakta yang ada terjadi di sekitar kita. Nanti Anda yang jawab, saudara. Sebetulnya siapa penyebab terorisme di Indonesia? Mau tahu tidak? Mau. Mau tahu tidak? Kapan? Sekarang. Sekarang dijemur habis ini Bus, lu kayak teroris itu bukan bohong. Lanjut. Baik, sudah, Mari kita pelajari malam ini. Siapa biang terorisme di Indonesia, saudara? Jangan nyalain kiai itu dulu. Baik. Saya mau tanya dulu, di Indonesia ini saat ini sudah banyak sekali channel televisi yang dimiliki oleh swasta. Betul? Jawab yang kompak, jangan ngantuk. Betul? Betul? Televisi televisi itu banyak menyajikan saudara drama, sandiwara, sinetron, telenovela, film, betul? Betul? Baik, kita mulai yang pertama, saudara. Saya mau tanya, di TV itu ada acara film saudara dia menampilkan anak kurang ajar kepada orang tua. Saya tanya, ada tidak? Banyak. Banyak tidak? Banyak. Anak melotot kepada ibunya, banyak tidak? Banyak. Anak melotot kepada bapaknya, banyak tidak? Di film anak membentak orang tuanya, ada tidak? Ada. Anak usir orang tuanya, ada tidak? Ada. Di TV itu sudah. Sekarang jujur. Itu berpengaruh tidak di tengah masyarakat? Nah, sekarang saya tanya, jawab yang kompak anak-anak muda kita karena kebanyakan nonton TV yang sekarang ini kurang ajar sama ibunya banyak tidak? Bu jawab bu banyak tidak? Anak yang kurang ajar kepada bapak banyak tidak? Yang kurang ajar kepada orang tua banyak tidak? Nah pertanyaan saya, yang mengajarkan anak muda kita kurang ajar kepada orang tua, kiai atau TV, ustadz atau TV, habib atau TV, majelis taklim atau TV, tablet akbar atau TV. TV sudah Jokowi suruh Suruh melek saudara. Baik, yang kedua, mari kita lihat lagi saudara. Di televisi suka ditampilkan saudara film tentang geng motor, betul? Betul. Naik motor berkelompok-kelompok mengganggu keamanan saudara di TV, banyak tidak? Banyak tidak? Kebut-kebutan, ketrek-ketrekan, banyak tidak? Jujur di tengah masyarakat ditiru tidak? Ditiru tidak? Ditiru tidak? Sekarang di Indonesia geng motor banyak tidak? yang suka ngetrek banyak tidak saya mau tanya mengganggu tidak yakin nah pertanyaan berikutnya yang buat generasi muda kita ikut-ikutan bikin geng motor saudara ikut-ikutan ngetrek saudara itu yang ngajarin kiai atau TV habib atau TV Ustaz atau TV majelis taklim atau TV yakin betul percaya lu percaya Jokowi nggak percaya Wah, kakak ibu. Luar biasa. Bu, bu. Tapi yang saya sampaikan tadi benar kan bu begitu bu? Yang kurang ngajar orang tua, kurang yang kurang ngajar sama orang tua banyak kan bu. Masya Allah. Baik yang ketiga saudara. Mari kita lihat lagi saudara. Di dalam acara televisi kita saudara banyak acara musik, betul? Betul. betul. Ada acara joget-joget, betul? itu ditampilkan aneka ragam dancing saudara dari goyang ngebor goyang ngecor saudara goyang dada goyang pantat banyak tidak banyak tidak yang umbar aurat pusar kelihatan paha kemana-mana banyak tidak jujur berpengaruh tidak karena masyarakat sekarang di tengah masyarakat kita saudara saya tanya anak-anak gadis kita yang umbar pusar banyak tidak yang umbar aurat banyak tidak yang melakukan goyang ngebor goyang ngecor banyak tidak itu yang ngajarin begitu kiai apa bisa habib apa bisa ustad apa bisa tablet akbar apa bisa majlis taklim apa bisa TV yang merusak saudara bahkan di TV saudara ada film-film yang menggambarkan kehidupan free sex saudara hidup seks bebas perempuan laki-laki serumah tanpa menikah. Ayo saya tanya di TV, ada tidak? Bunting sebelum nikah, ada tidak? Berpengaruh tidak di tengah masyarakat? Ayo saya tanya anak gadis umat Islam saat ini yang gunting sebelum nikah banyak tidak? Banyak tidak? Bahkan saudara hasil polling anak SMP, anak SMA banyak yang udah nggak perawan. Ada apa? Saya mengajarin saudara yang mengajarkan anak-anak gadis kita di SMP, di SMA dua keperawanannya saudara yang mengajarkan gunting sebelum nikah, yang mengajarkan kumpul kebo, hidup di rumah tanpa nikah. Itu sama kayak kiai atau TV, habib atau TV. Ustaz atau TV, majelis atau TV, tablet atau TV. Jadi yang merusak habib atau TV. Yakin? Percaya? Takbir? Insya Allah. nggak sampai di situ. Saudara, ada informasi di TV bentong laku. <laughs> Bentong laku, bentong. Ayo betul ya? Betul ya? Saya eh, berapa banyak presenter pembawa acara bencong betul? Betul? Saudara sengaja ditampilkan sampai-sampai artis-artis yang lelaki tulen, jantan tulen, saking takut nggak laku, pura-pura jadi bencong saudara. Saking lakunya bencong di TV, artis badan gede, otot gede ngomong di TV. <laughs> Kacau tidak? Kacau tidak? Di jalan pakai dia enggol ini ya, kadal kebon. Kacau tidak? Ayo saya tanya di TV banyak nggak yang begitu? Banyak. Banyak tidak begitu? Banyak. Jujur berpengaruh tidak dengan masyarakat? Sekarang banyak tidak anak muda kita niru-niru bengkel? Banyak tidak? Banyak. Saudara, masya Allah. Bengkong ada di mana-mana, siang namanya Wawan, malam jadi Wati. <laughs> siang totok malam titik eh siang totok malam titik, ya Allah kacau tidak kacau kacau tidak kacau eh sampai ada ustadz ikut terpengaruh ibu-ibu jamaah Kacau tidak? Kacau. Kacau tidak? mau ketawa lu boleh kok Baik, eh, saya sengaja saudara sampaikan ini. Ini bukan fitnah, fakta. Betul? Betul? Betul? Untung Ustaz Zainuddin Ali belum masuk TV. Yang sampai berapa Ustaz? Yang sampai jamaah. Orang Ustaz tuh laki ya jadi laki, perempuan ya jadi perempuan. Jangan dibencong-bencongin. Betul? Betul? Betul? Nah saudara saya mau tanya, ini anak muda kita banyak jadi bencong begini. Ini yang ngajarin kiai apa TV? Habib apa TV? Majelis apa TV? Tablik apa TV? Bu, bu, ibu, bapak, kalau punya anak, punya cucu, eh, di bawah lima tahun, terus sudah demen main boneka, ada satu anak cucu lelaki, buru-buru bonekanya bakar. Boko dibakar beb, ganti ngegolok-golokan. Daripada gede jadi bencok. Betul? Betul? Ya ada ibu-ibu konsultasi ke saya, Habib, tolong doanya beb. Ada apa bu, anak saya udah 9 tahun beb kayak bencok. Ngomongnya, jalannya, demen bersolek Habib. Saya sedih anak saya jadi bencok, Terus ibu maunya bagaimana? Ya tolonglah Habib doain, kasih-kasih air Habib bacain. Saya bilang tenang aja Bu. Doa stok banyak, air di sumur luber. Enggak usah khawatir, saya doain, saya kasih airnya. Betul? Tapi ada usul yang lebih penting buat ibu lakukan segera. Apa tuh Habib mau kerjain ya? Pak Habib, kalau anak ibu 9 tahun jadi bencong begitu, mau jadi anak kaki gampang. Bagaimana Beb? Suruh berantem anak tetangga lima kali berantem juga jadi anak laki <laughs> eh, Besok ibu jawab Habib anak saya terlalu halus tidak mungkin berantem Habib sampai ada semut liwat keinjak aduh semut gimana mau berantem Habib jadi jadi bagaimana Beb kalau udah begitu dan nggak mau berantem gampang saya bilang kalau anak ibu nggak mau berantem, ibu bisikin anak tetangga, suruh gebukin anak ibu. Gebukin tiap hari, tapi yang kelewatan gebukinnya. Pokoknya sampai dia jadi laki. Itu ibu beb mau ngajarin berantem, bukan ngajarin berantem daripada anak jadi bengkok. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Hati-hati bu, jangan dibiarkan anak-anak ibu lelaki mulai bersolek, mulai jalan kayak perempuan, haram. Nggak boleh. Dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kau laki-laki yang menyerupai perempuan dan kau wanita yang menyerupai laki-laki. Saudara, dilaknat. Dalam hadis dikatakan la'an Allah. Dalam riwayat lain la'ana Rasulullah. Allah dan Rasulnya melaknat. Siapa yang dilaknat? Al-mustabiha, al-mustabihin. Minar rigali bin nisa Masya Allah. Baik. Sekarang langsung jawab. Jadi yang ngajarin masyarakat jadi bencong, kiai iya, apa TV? Eh. Sabrek apa TV? Eh. Sabrek apa TV? Eh. Yakin? Yang terakhir, saudara, saya mau tanya. Di televisi banyak dalam action tidak? Ya. Ayo jawab yang lembak, banyak tidak? Banyak. Banyak tidak? Banyak. Jujur, seru gak? Seru. Seru gak? Bukan nonton loh. Di TV banyak dalam action, betul? Nah, sama tanya itu dalam konteks yang tadi kita katakan seru, saudara. Ada adegan tembak-tembakan nggak? Ada adegan bom-boman nggak? Ada adegan bakar-bakaran tidak? Ada adegan polisi dibunuh tidak? Tentara dibunuh ada tidak? Menteri diculik ada tidak? Gedung pemerintah dibom ada tidak? Semua TV yang ngajarin saudara. Semua TV yang ngajarin saudara. TV yang ngajarin masyarakat bagaimana bunuh polisi, bagaimana culik menteri, bagaimana ngebom kontrol pemerintah, saudara. Mereka yang ajarkan, bukan kiai, bukan majelis taklim. Nah, terus anak muda nonton, ada yang neblong nih. Lihat, hebat tuh, polisi dibunuh. Eh, dia mau tiru, dia bawa pistol, dia bawa pun ke tamrin polisi, tembak, dong mati. Ya orang gila nih, saudara. Nah, tanya ke orang gila, saudara, yang ngajarin siapa? Yang ngasih contoh siapa? Saudara, jangan sembarangan nuduh kiai. Betul? Betul. Betul. Jadi kalau begitu saudara, yang ngajarin bunuh polisi, tembak tentara, culik menteri, bom kantor pemerintah, bom mall, bahkan di TV saudara diajarkan ngebom bandara, ngebom terminal bis, ngebom stasiun kereta. Betul? Betul. Betul. Jadi yang ngajarin orang jadi teroris saya tanya kiai atau TV? TV. atau TV? dia yang disalahin ye kutu onta yang dia yang disalahin ini gara-gara keramah provokasi ye lu ngomong bebedut yang gak bisa jawab kurang ajar saudara kira-kira jelas tidak jadi yang bahaya itu kalau gitu kiai apa TV yang mesti dilarang kiai apa mini TV yang larang TV-nya saudara jangan nyalain kiai nah sekarang baik yang punya onang untuk mengatur televisi, melarang televisi, saya tanya ulama atau umaro? Umaro. Jawab yang lambat, ulama atau umaro? Umaro. Kiai atau pejabat? Pejabat. Habib atau pemerintah? Pemerintah. Jadi kalau TV dibiarkan merajalela, saudara, dibiarkan merajalela, tidak dikontrol, tidak dikendalikan. Kalau begitu yang salah ulama atau umaro? Umaro. Kiai atau pejabat? Pejabat. Habib atau pemerintah? Nah, kiai yang disalahin, goblok. Seolah Allah, eh, punya gara-gara ceramah berbekati. Cacing ah, pasir. Udah gitu Jokowi percaya lagi saudara. Bikin langsung usulan ke DPR supaya ceramah provokatif nanti dilarang. Ye, cengcoran. Nah, yang begini nggak bisa didiemin saudara, nggak boleh. Jangan kurang ajar dengan umat Islam, apalagi dengan kiai saudara. Betul? Eh, untung ada kiai. Untung ada ustaz, untung ada habaib, untung ada majelis ta'lim, untung ada tablet-tablet akbar saudara. Untung saudara sehingga umat anak-anak muda kita dikumpulkan diajarkan soal agama, betul? Dijaga agar mereka tidak terpengaruh dengan budaya yang merusak, betul? Coba bayangkan saudara, kalau nggak ada kiai, nggak ada ustaz, nggak ada tablet, nggak ada majelis ta'lim, udah bagaimana nasib anak-anak muda kita? Jangan-jangan anak kecil lagi yang tembak-tembakan di dalam. Bisa jadi kalau nonton TV, mentembak-tembakan, membunuh-bunuhan saudara. Eh, musuhnya pemerintah terima kasih kepada para kiai, para ustadz, para dai, saudara, para habaib, majlis majlis taklim, saudara, begitu juga majlis majlis zikir, tablet tablet akbar itu yang selama ini telah Kira saya sampaikan jelas tidak? Jelas. Paham semua? Paham. Jadi sumber terorisme kalau gitu kiai apa TV? TV. Kiai apa pemerintah? Pemerintah. Jangan ya, Tuhan aja saudara. Oh pemerintah jawab, tapi TV itu kan udah ada undang-undangnya, nggak bisa diintervensi oleh pemerintah. Eh, yang bikin undang-undang itu siapa? Kan yang bikin undang-undang pemerintah dan DPR, ubah dong undang-undang. Jangan televisi dikasih kebebasan dan kebablasan. Seenak-enaknya mereka merusak bangsa merusak moral, merusak akhlak, merusak mental, merusak jiwa, merusak perilaku. Eh, undang-undang itu yang buat pemerintah, undang-undang itu yang buat DPR RI. Kau tutup musyawarah, amandemen, revisi, ubah, bikin aturan televisi tidak boleh untuk merusak akhlak bangsa. Betul? Saya tanya, undang-undang oleh DPR bisa dirubah tidak? Bisa. Oleh presiden bisa dirubah tidak? Bisa. Kalau begitu televisi ke depan bisa diatur tidak? sama TV takut. Nah ini dia saudara. Jadi sekali lagi jangan nggak berani nuding diri sendiri, nggak berani nyalain TV. Eh kiai di kambing hitamin, ya yeah. dipikir kita diam kali, ya yeah. mencorang. Dia nih repotnya nih, untuk mebel jadi presiden. Karena nggak ngerti ngatur negara, saudara. Kalau nanya, Habib jangan usil dong. Nah dia usil dakwah dia usil PKI kiai dia usil nah lu sekali usir gua seribu kali usir yeah. bisa kita diamin betul saya mau tanya semua siap dukung dakwah siap bela dakwah siap ikut kiai siap ikut habaib siap ikut ulama siap bela majelis taklim siap bela tablik tablik akbar takbir takbir Sampai sini jelas tidak? Jelas. Paham semua? Paham. Nah, jadi radikal itu berbahaya, liberal juga berbahaya. Nah, jadi jangan pemerintah cuma penting radikal, liberal di diam yang tidak boleh. Saudara, pemerintah punya program deradikalisasi. Itu menyadarkan masyarakat agar tidak menjadi radikal. Bagus tidak? Bagus. Bagus. Kita dukung saudara. Tapi sayang sekitar saya Pemerintah ingin mencuci radikal dengan paham liberal. Gak bisa, saudara. Jadi kalau paham radikal mau dicuci dengan paham liberal, maaf, itu sama juga nyuci tai sama air kencing. Saya mau tanya nih, baju kena tai, dicuci air kencing, bersih apa enggak? Ayo jawab yang lembab, bersih apa enggak? Bersih apa makan kotor? Nah, itu yang dilakukan pemerintah. Dia mau cuci paham radikal dengan paham liberal. Ngawur saudara, itu kalau bahasa akademik universitas, keterbelakangan intelektual. Bahasa yang lebih ringan lagi, pemerintah gagal paham. Lu tahu gak artinya? Bahasa Jakarta paling gampang, goblok. Susah amat keterbelakangan intelektual nih boros kata, boros huruf, betul? Kira-kira jelas tidak? Lalu saya tanya tanya orang cintai air kencing pintar apa goblok? Jawab pintar apa goblok? Goblok. Waras apa gila? Nah itu dia kalau mau cuci paham radikal jangan pakai liberal. Justru paham liberal itu bisa menyuburkan radikal. Oh kasih contoh Orang-orang liberal menghina Allah Menghina Rasul, menghina Nabi, menghina Al-Quran, menghina Islam Jujur saya tanya nih, umat Islam yang aswaja, marah tidak? Marah. Marah tidak? Marah. Karena kita aswaja, kita nggak main bunuh orang, betul? Betul? Kita nasehatin dulu, kita kasih peringatan, kita ancam. Saudara, kasih ultimatum, jangan dia kina Islam lagi. Kalau dia stop, selesai. Alhamdulillah, betul? Tapi saya tanya, kalau dikasih nasihat nggak ngerti, diperingati nggak ngerti, diancam nggak ngerti, dikasih ultimatum mungkin jadi dia kena Allah dan Rasulnya. Saya mau tanya, kira-kira kita bunuh bang nggak? Bunuh. Jawab bang Ombak, kita bunuh. Bunuh. Bukan radikal lagi yang membunuh dia, kata aswaja mau bunuh dia, saudara. Hati-hati, hati-hati. Makanya pemerintah mesti paham. Kalau ada yang menghina agama, yang menghina Islam, aliran sesat yang lobok-lobok ajaran Islam, tangke. Jangan didiemin saudara, tangkap. Jangan sampai nanti umat Islam yang menghakimi mereka, betul? Betul. Nah sekarang lihat, sudah. Sekarang Ahmadiyah ini ngobok-ngobok aja Islam. Sudah kita tuntut udah 10 tahun, saudara. Dibiarkan, dibiarkan Saya tanya, lama-lama umat marah tidak? Marah. Umat marah tidak? Marah. Nah, begitu umat marah, kecewa. Saya tanya, kecewa tidak? Kecewa. Begitu anak muda kita kecewa, radikal masuk. Apa kata radikal mana anak muda kita Doria? Ya? Ahmadiyah yang udah menghina Islam, membokok mabok ajaran Islam, nggak diadili, nggak ditangkap, nggak dibubarkan. Ini berarti yang salah bukan Ahmadiyah saja, yang salah yang membiarkan. Kalau gitu nih pemerintah ini togut, polisinya togut, tentaranya togut. Mereka tuh yang melindungi daripada kesesatan yang ada. Jadi kalau kita berperang perang Ahmadiyah, bunuh dulu pemerintahnya, bunuh dulu tentaranya, bunuh dulu polisinya. Nah, sekarang anak-anak muda lagi kecewa di doktrin begitu. Kira-kira kena gak? burungnya Kena gak? gendeng, muridnya goblok. Anak muda denger, iya bener juga. Jadi bagaimana cara ngatasin ini? Lu bawa bok, lu ledakin kantor pemerintah. Lu bawa bok, lu ledakin pos polisi. Lu bawa pistol, tembak polisinya. Itu namanya jihad. Nggak usah takut, dari menanti untuk masuk ke surga. Gurunya gendeng, murid goblok. dari Masya Allah. Saya mau tanya, kalau begitu radikal jadi subur tidak? Jadi subur tidak? Subur. Gara-gara siapa? Liberal, saudara. Kalau begitu liberal bahaya tidak? Bahaya. Nah, makanya kalau mau bawa radikal, wajib pemerintah juga melakukan deliberalisasi. Nah, karena itu di akhir daripada keramat saya ini, kami dari Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam mengusulkan tiga langkah kepada pemerintah tiga langkah untuk menstop tindakan terorisme di Indonesia saudara. Yang pertama deradikalisasi yaitu penyadaran umat tentang bahaya radikal agar umat tidak menjadi radikal. Setuju tidak? Setuju tidak? Yang kedua deliberalisasi menyadarkan umat akan bahaya liberal supaya umat tidak terjebak dalam paham liberal. Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Ada yang ketiga yang gak kalah penting. Pemerintah harus rela, saudara, untuk aswajaisasi. Apa itu aswajaisasi? Aswaja ini dijadikan hak resmi negara sehingga ajaran-ajaran di luar ahlus sunnah wal jamaah tidak boleh untuk diajarkan dan disebarluaskan di Indonesia saudara nggak boleh orang mau jadi wahabi silakan orang mau jadi syiah silakan itu urusan pribadi dia tapi jangan coba-coba dia menyebarluaskan ajaran wahabi menyebarluaskan ajaran syiah apalagi ajaran liberal di tengah-tengah masyarakat ahlus sunnah wal jamaah betul, betul. saya tanya setuju tidak setuju tidak jadi kalau besok ada wahabi kirama di atas mimbar ngomong Maulid, bid'ah, sesat, masuk neraka nggak usah ribut, tangkap, beblosin penjara Setuju? Setuju? Oh ada orang si A di majelis menghina Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Enggak usah ribut, tangkap, jeblosin ke penjara. Setuju tidak? Jadi kalau ada ajaran di depan pabrik, dia ajarkan di luar daripada ajaran ahlu sunnah wal jamaah saudara tangkap jebloskan ke penjara sudah ini namanya aswajaisasi wajib umat Islam di Indonesia di aswajaisasi dan tangkap selama aswaja masih menjadi mayoritas di negara Republik Indonesia saudara selama itu pula insya Allah negara kita akan aman negara kita akan berkah lihat di Syria, lihat di Irak, lihat di Libya, apa yang terjadi? Wahabi dan Syiah saling bunuh, sudah saling antam, saling serang, saling tembak, saling bakar, saling seperti orang. Saudara, kan? aswajat yang jadi korban, saudara. Bagaimana ulama-ulama aswajat dibunuh oleh Syiah dan dibunuh oleh Wahabi, saudara. Yang Wahabi mengatakan kalau ada ulama tidak dukung perjuangan mereka berarti itu ulama Syiah boleh dibunuh. Yang Syiah mengatakan kalau ada ulama-ulama yang tidak membantu mereka melawan Wahabi, berarti itu ulama Wahabi juga harus dibunuh. Akhirnya ulama Aswaja banyak dibunuh, baik oleh Si Syiah maupun oleh Wahabi, saudara. Insya Allah di Indonesia mereka belum berani bunuh kita, masih dikit. Karena kita mayoritas, saudara. Tapi kalau mereka dibiarkan, saudara, bukan tidak mungkin. Besok ulama-ulama aswaja mereka target, saudara. Mereka sembelih, mereka bunuh. Dan ini nggak boleh terjadi di Indonesia, saudara. Gara-gara jelas tidak? Siap bela Islam, siap jaga Indonesia, siap bela aswaja, takbir, hebat Islam, hebat Indonesia, hebat aswaja, takbir, Salam ala nabi. Salatullah, salamullah, ala rahmatullah Salamullah ala yasin Habibillah Sama Salatullah Salamullah ala taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala yasin Habibillah Lanjut Tawasalna Bismillah Wabil hadith رسول الله توسلنا ببسم الله berhenti ditutup oleh lembaga dakwah FPI. Setuju? Jadi kita ikuti dulu aturan daripada acaranya, saudara, sampai doa penutup baru kita bubar. Setuju? Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan sebelum saya tutup, saya ingin menginformasikan, Alhamdulillah, sekali lagi, Alhamdulillah, dan sekali lagi, Alhamdulillah. Alhamdulillah bahwa di Jakarta telah dibentuk Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah dan Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah eh, kemarin lusa secara resmi sudah membuka konvensi calon gubernur muslim untuk DKI Jakarta tugas Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah adalah saudara mengikhtiarkan mengikhtiarkan satu calon gubernur muslim pasangan dan calon wakil gubernur muslim untuk pemilihan gubernur tahun 2017. Jadi siapapun warga Jakarta berhak untuk mendaftarkan diri untuk menjadi calon gubernur kalau memenuhi 11 syarat ada syaratnya sebenarnya. Memenuhi syarat siapapun boleh. Nah, dan majelis tinggi akan mengundang, mengajak seluruh calon-calon yang sudah menampilkan diri di televisi, mendeklarasikan diri untuk menjadi gubernur DKI, saudara agar mereka bergabung dalam konvensi supaya nanti yang keluar calon cukup satu pasang saja. Karena kemungkinan besar saudara kemungkinan besar si kutil babi ini akan maju kembali karena sudah ada partai yang mengusung dia jadi kemungkinan besar akan maju kembali calon incumbent ini nah karena itu harus dilawan dengan calon gubernur muslim yang beriman, yang bertakwa, yang baik, yang jujur, yang bersih, yang cerdas, yang pinter, yang rajin, saudara, tidak korup. Nah ini kalau kita tidak ada calonnya, nanti bisa kalah, saudara. Jangan lupa incumbent itu punya popularitas cukup tinggi. Nah karena itu tugas Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah akan mengajak semua pihak yang mau jadi gubernur di Jakarta ini yuk duduk bareng. Yuk kita musyawarah bareng. Yuk kita ber, berkompetisi dalam konvensi dulu. Siapa yang terbaik di antara kalian semua? Uh, yuk silakan maju. Kita dukung rame-rame agar head to head satu lawan satu melawan calon incumbent insya Allah muslim akan menang amin amin ya rabbal alamin setuju tidak setuju tidak nama kita majelis tinggi Jakarta bersyariah sudah membuka posko rakyat posko rakyat di tingkat kelurahan di berbagai daerah di Jakarta sudah 80 posko rakyat terbentuk Nah maka itu untuk kelurahan kecamatan di sini, kalau ada kelurahan-kelurahan yang belum membentuk posko rakyat untuk gubernur muslim, posko rakyat. Pokoknya rakyat yang mana saja, bukan FPI saja sudah. Mau organisasi mau bukan, NU, mau Muhammadiyah, mana saja. Nah, yang pengen punya gubernur muslim, buka posko rakyat, kumpulkan dukungan, dari sekarang kita berjuang, rebut Jakarta nggak boleh lagi diambil oleh orang kafir. Siap berjuang? Siap. Siap buka posko rakyat? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.